Ahibati fillah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dan mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Tidak lupa untuk kita bersyukur pula atas pemberian Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kenikmatan kesempatan sebagaimana dua nikmat ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Ni'matani maqbulun fihima kathirun minan nas sehat wal harah sehat wal farah Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya Kebanyakan manusia tidak bisa menggunakan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya untuk bekal dia untuk mengumpulkan amal-amal sholih dengan dua nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa dua nikmat ini sedikit orang yang bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sedikit ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk bagian darinya. Dengan dua nikmat, sehat dan farok, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melangkahkan kaki menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis taklim yang mana ini merupakan <clears throat> ibadah yang utama ibadah yang mulia Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk menggunakan nikmat sehat dan kesempatan walaupun di bawah curahan hujan yang demikian lebat Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ilmu. Tentunya ini kemudahan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saja mungkin saja ketika kita menghadiri majelis taklim kita dapat satu faedah Kemudian kita mengamalkan faedah tersebut. Barangkali saja, mungkin saja dengan satu faedah itu bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita sekali-kali meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan kesehatan dan kesempatan. Ahibati fillah hafizani wa hafizakumullah jami'an. Sehingga <clears throat> dua nikmat ini hendaklah kita berusaha untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya sebelum hilang kedua nikmat tersebut sebelum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat tersebut wal billah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan dua nikmat tersebut Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an Sebelum kita memasuki materi Ana sampaikan kepada Ahibati fillah Bushra lakum Kabar gembira bagi antum semua yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagai kabar gembira dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kabar gembira apa itu? Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama al kaumu fi baiti min buyutillah yadluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum." illa nazzalat alaihimus musakinah wa khaf wa khasyatuhumur rahmah wa khaffatumul malaikah wa dzakarallahu ma indah Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa mereka berkumpul di rumah Allah? yaitu dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Yatluna kitab Allah. Membaca Al-Qur'an di sini meliputi maknanya disebutkan oleh Asy-Syaikh Fauzan Habibullah taala yakni kira'atuhu wa tafahum wa amalu Mencakup tiga perkara Ketika seseorang berkumpul di rumah Allah membaca Al-Qur'an yakni qiraah membacanya kemudian memahaminya, memahami makna-maknanya dan kemudian mengamalkannya. Ini yang paling penting. Kita menghafal Al-Qur'an bukan sekedar menghafal. Kita memahami Al-Qur'an bukan cuma sekedar memahami tetapi yang lebih penting dari itu adalah mengamalkannya. Karena kita mempelajari, membaca, mempelajari tajwid, kemudian memahaminya itu adalah sarana, wasilah. Wasilah untuk kita bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ini mempelajari Al-Qur'an. Bukan dalam rangka untuk membicarakan bisnis, bukan untuk dalam rangka untuk membicarakan yang lainnya, tapi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu mereka juga wayatadarasuna fima bainahum. Mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut di masjid Allah Subhanahu wa taala mereka mengamalkan yakni belajar mengajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar. Ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketenangan jiwa, ketentraman, dan inilah yang dicari oleh setiap orang. Inilah yang dicari oleh setiap manusia. Segala usaha yang dia lakukan segala ikhtiar yang dia lakukan bahkan sejauh manapun dia <clears throat> berusaha dalam perkara dunia ini tidak lebih yang dia cari adalah ketenangan jiwa, ketenteraman hidup. Nah, sehingga yang namanya ketenteraman hidup, ketenangan jiwa, itu adalah perkara yang dicari oleh setiap manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingan bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Bukanlah yang namanya ketenangan itu dengan banyaknya harta atau dengan pangkat atau jabatan yang tinggi. Namun yang namanya ketenangan itu, ketentraman jiwa, yaitu dengan sakinah, hati yang tenang. Ini keutamaan yang pertama. Akan mendapatkan ketenangan jiwa di majelis ta'lim. Yang kedua, akan dilingkupi padanya rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun kepada mereka. Ahibati fillah hafizani wa hafizakumullah jami'an. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selama ini kita harapkan. Itulah yang selama ini kita harapkan. Bahkan kita pun sering mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan menurunkan rahmatnya kepada mereka-mereka yang duduk di majelis taklim mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga <clears throat> akan turun kepadanya malaikat menaungi mereka mendoakan mereka Allahumma gfirlahu Allahumma rahamhu doa dari malaikat sering kita ketika ketemu dengan teman saudara minta doa tolong didoakan ya minta doanya namun ketika seseorang duduk di majelis taklim tanpa kita meminta malaikat sudah mendoakan Allahumma gfirlahum Allahumma rahimhum subhanallah keutamaan yang demikian besar ditambah lagi dengan keutamaan yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala wa dakarallahu fiman indah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan penduduk langit yaitu malaikat Allah memuji mereka Nah Allah memuji mereka. Kalau kita dipuji manusia, tobiat kita senang. Namun ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat keutamaan yang itu tidak akan pernah didapatkan oleh seseorang dari manusia. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah hafidhani wa hafizakumullahu jami'an. Satu hadis ini sudah cukup bagi kita untuk semangat di dalam menghadiri majelis ta'lim yang Allah Rasulullah sebutkan keutamaan-keutamaannya. Belum lagi yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu, akibati fillah rahimah wa rahimakumullah. Keutamaan yang demikian besar yang itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi keutamaan yang demikian besar dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita dan memudahkan kita untuk menghadirinya saat ini untuk senantiasa kita ingatkan pertama kali dan ini yang paling utama dan ini sering diingatkan oleh para ulama. Jangan lupa untuk meluruskan niat-niat kita. Jangan lupa untuk meluruskan niat-niat kita. Kita menghadiri majelis ta'lim ikhlasulillah. Ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah menuju ke masjid. Jangan lupa untuk kita meniatkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk sekedar bertemu dengan teman, bukan sekedar untuk mengisi kekosongan, refreshing bukan, tetapi untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasu lillah fil ibadah. Ahibati fillah, hafizani wa hafizakumullah jami'an. terkait dengan ikhlas sudah banyak bimbingan dari para ulama untuk kita senantiasa menjaga keikhlasan tersebut. Ikhlas di awal ibadah, ikhlas di pertengahan ibadah, dan ikhlas di akhir ibadah. Oleh karena itu, Kita berusaha untuk menjaga keikhlasan ini agar tidak berubah niat kita di awal ibadah, di pertengahan ataupun di akhir ibadah. Jangan sampai kita luput dari keutamaan yang demikian besar dikarenakan niat kita yang salah. Jangan sampai kita luput dari keutamaan-keutamaan yang demikian besar dikarenakan niat kita yang keliru dikarenakan niat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kalau kita melihat dan kalau kita mau menyadari kegiatan atau amalan kita sehari-hari Kalau kita melihat kalau bisa dibikin data Nah Itu rata-rata Kebanyakannya Itu perkara-perkara dunia Ada yang pusing karena keluarga, ada yang pusing karena istri, ada pusing karena anak-anaknya. Ujung-ujungnya dunia. Ada yang pusing karena pekerjaannya. Jarang kita pusing, wah saya belum baca Al-Quran hari ini. Ya, Ada yang pernah mengeluh, wah hari ini saya belum sholat duha. Kebanyakannya perkara dunia. Oleh karena itu ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semuanya di dalam Al-Qur'an menggambarkan bagaimana kehidupan dunia Sekian banyak permisalan-permisalan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadisnya tentang nilai dunia yang insya Allah akan kita bacakan nanti agar kita semuanya bisa untuk memperbaiki diri dan kita bersiap-siap untuk menuju kampung akhirat mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar kita punya gambaran paling tidak memiliki pandangan yang benar terkait dengan dunia dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an hakikat kita hidup di dunia ini. Ayat yang sering kita dengar Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mencari bekal. Untuk mencari bekal nanti di kehidupan kita di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya tentang hakikat kehidupan dunia agar jangan sampai hamba-hambanya ini lalai dari dunia dan merupakan hakikat penciptaan dia yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-24 Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nasu wal an'am wa idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyana wa dhanna ahluha annahum qadirun annahum qadiruna 'alayha bahwasanya permisalan kehidupan dunia itu adalah seperti air yang kami turunkan dari langit yang dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan di antaranya ada yang dimakan oleh binatang ternak Maka ketika dunia itu mengenakan pakaian hiasannya dan nampak dunia itu demikian indah permai. Dan pem, pemilik dunia atau penghuni dunia tersebut mengira bahwa dia akan menguasainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ataha amruna." Lailan aw nahara. Maka datanglah perintah kami di waktu malam atau di waktu siang menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala dan merusak dunia tadi. Faja'alaha hasidan ka'allam taghni. Maka kami jadikan dunia itu seolah-olah seperti padi yang habis ditunai, yang habis dituai, seolah-olah belum pernah ada sebelumnya seolah-olah tidak pernah ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Itulah dunia. Yang dalam pandangan penghuninya demikian menakjubkan, demikian melalaikan. Namun dunia itu tidak akan lama. Suatu saat akan hancur dan akan ditinggalkan oleh penghuninya. Ma'asyiral muslimin, Ahibati billah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian di antara gambaran yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat yang lain, dalam surat lain, dalam surat Al-Ahqaf. Afwan, Di dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa mal dunya illa la'ibu wal laib Tidaklah kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu dan main-main saja. kehidupan yang menipu dan main-main. Ini kehidupan dunia. Sehingga dikarenakan demikian sifat dunia banyak dari penghuninya mereka pun terlalaikan, tertipu oleh kehidupannya sehingga ini yang melalaikan mereka untuk melakukan persiapan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju ke kampung halaman mereka yaitu negeri akhirat. Ahibati fillah hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya hadis Mustaurid bin Syaddad radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu fil fal yandur bima yarji'u tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang kalian menjadikan tangannya jarinya masuk ke dalam laut Dimasukkan ke dalam air laut. Kemudian lihatlah dengan apa dia kembali. Artinya seberapa yang menempel di jari. Nah, ada air masuk jarinya. Berapa yang menempel di jari ini? Ini baru segelas. Ya. Disebutkan dalam hadis ini apabila salah seorang kalian masukkan jari ke laut diangkat, berapa yang tersisa di jari ini? Sedikit sekali. Bahkan nggak ada yang menetes. Subhanallah. Perkara-perkara dunia yang sampai melalaikan penghuninya dari negeri akhirat. Sungguh ini merupakan musibah besar yang mana kenikmatan dunia digambarkan oleh Rasulullah tidak ada seberapanya dari air laut. Air yang menempel di jari ini kehidupan dunia, sementara akhirat itu air yang ada di lautan, tidak bisa dibandingkan. Kalau ini dimasukkan ke gelas ini, kira-kira perbandingannya berapa sisi? Berapa sisi? Tidak ada, tidak sampai. Taib. Ahibati fillah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka permisalan yang digambarkan oleh Rasulullah saw alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut mengingatkan dan ini merupakan nasihat bagi kita semuanya agar jangan sampai lalai atau tertipu dengan kehidupan dunia senikmat-nikmat kehidupan di dunia bahkan mungkin orang yang paling nikmat hidupnya di dunia itu belum seberapa dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat Demikian pula kesusahan, kesempitan, kesengsaraan yang dia jalani di dunia ini. Itu belum seberapa dibandingkan dengan adab akhirat. Kalau seandainya dia mau bersabar dari kesengsaraan di dunia, kemudian dia mau bersabar. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari bekal untuk berjalan ke akhirat. Niscaya kesengsaraan yang dia alami di dunia ini dia anggap sangat ringan ketika dia nanti mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutan hadis. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita terkait dengan perkara dunia ini. Hati-hati dengan dunia. Bahwa kenikmatan yang ada di dalamnya itu tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Artinya di sini jangan sampai Ketika kita terjun dalam perkara-perkara dunia. Jangan sampai hal tersebut mengorbankan akhirat kita. Jangan sampai perkara tersebut merusak akhirat kita. Banyak terjadi hanya perkara dunia, terjadi apa yang namanya permusuhan kebencian. Terjadi permusuhan karena rebutan warisan. Iya, perkara dunia. Antar sesama saudara sekandung menjadi tidak rukun. Putus silaturahim. Hanya karena, karena sekecil dunia rebutan warisan dalam perkara urusan muamalah atau dagang demikian persaingan sehingga terjadi yang menjadi korban adalah ukhuwah ukhuwah pun menjadi rusak ta'awun pun menjadi tidak berjalan dengan sebaik perkara dunia sudah digambarkan oleh Rasulullah perkara dunia tadi seperti itu. Nah, ya, antum masukkan jari ke laut, lihat apa yang tersisa di jari ini. Itu dunia. Nah, artinya jangan sampai kita memperjuangkan perkara dunia yang demikian kecil sampai-sampai itu mengorbankan akhirat kita. Nah, Jangan sampai kita kemudian perkara dunia tersebut menjadikan kita terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah hafidhani wa jami'an. Demikian pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al Imam Muslim rahimahullahu taala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'tiya bi an'amil ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fa yusbahu fin nari subhatan thumma qala ya ibnu adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika qattun hal marra bika khairan qattun fayaqulu la wallahi ya rabb wa yu'tiya bi an bi ashaddin nasi ya bu'san wa yu'tiya bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah fayusbahu subghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibnu adam hal ra'aita bu'san qattun hal marrabika syiddatun qattum fayaqulu la wallahi ya rab ma marrabi bu'san qattun wala ra'aitu syaddan qattun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini Didatangkan nanti di yaumul kiamah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Paling kaya. Ada yang paling kaya di dunia di sini? Nah, akan didatangkan nanti di yaumul kiamah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia tapi dia dari ahlu neraka. Bayangkan. Segalanya punya. Harta berlimpah, mobil mewah, rumah megah. Nah, paling nikmat hidupnya. Nah, namun dia termasuk dari ahli nar, termasuk dari penghuni neraka. Taib. Kemudian orang ini dicelupkan di neraka satu kali celup. Ya, masukkan neraka diangkat. Taib. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau telah mendapatkan sebelumnya engkau telah mendapatkan kebaikan walaupun sedikit. Apakah engkau telah merasakan kebaikan, kenikmatan di dunia walaupun sedikit? Kata orang ini, tidak ya Allah. Padahal dia orang paling nikmat hidupnya di dunia. Hanya dicelupkan dalam neraka sekali saja. Kemudian diangkat lagi. Hilang itu semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa yu'ta bi an'a bi asyaddin nas Buksan min ahlil jannah. Kemudian didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Paling sengsara hidupnya di dunia. Tetapi dia termasuk dari penghuni surga. Wa yusbaru fil jannati subahatan kemudian orang ini dicelupkan ke dalam surga sekali celup dimasukkan ke dalam surga sekejap kemudian dikatakan kepada orang ini wahai anak Adam apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan walaupun sedikit kata orang ini tidak pernah ya Allah aku tidak pernah merasakan kesengsaraan Hilang itu semua kesengsaraan yang dihadapi di dunia, kesempitan yang dihadapi di dunia hilang dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang demikian. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa perkara dunia perkara dunia apabila seorang hamba tidak memahaminya maka dikhawatirkan dia akan tertipu dengan dunia dan mengira bahwa bahwasanya dia akan hidup lama di situ. Ahibati fil hafidhali wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga jangan sampai perkara dunia ini menjadi korban ukhuwah, menjadi korban ta'awun, menjadi korban hubungan kekerabatan putus eh, hubungan kekerabatan dan seterusnya dari perkara-perkara yang itu bisa mengantarkan kita kepada akhirat dan itu banyak kita jumpai terjadi hanya karena perkara dunia kemudian enggan untuk hadir di majelis taklim atau mungkin dia disibukkan dengan dunia kemudian mulai semangatnya menurun di dalam majelis ta'lim dan seterusnya dalam perkara-perkara akhir dalam perkara-perkara ibadah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Bukhari Imam Muslim rahimahullahu taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yadba'ul mayyita thalathatun amwaluhu wa maluhu wa amaluhu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Wa yarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Akan mengikuti mayit itu tiga perkara keluarganya, hartanya, dan amalannya. Akan kembali yang dua dan akan tinggal yang satu. Akan kembali keluarga dan hartanya. Keluarga yang dia bangga-banggakan selama ini atau keluar apa harta yang dia kumpulkan selama ini itu akan kembali. Tidak akan menemani dia di alam barzakh dan akan tinggal bersamanya amalannya. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hadis ini sering kita dengar. Bahkan mungkin sebagian kita sudah menghafal. Namun karena tipu daya syaitan, karena was-was syaitan, banyak dari kita yang mungkin lalai. Lalai untuk memperhatikan amalan yang dimana amalan inilah yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala yang akan menemani kita nanti di alam barzakh. Ahibati fil hafidhani wa hafizakumullah jami'an. Dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, Ini merupakan nasihat bagi kita semuanya untuk senantiasa berhati-hati dari perkara-perkara dunia yang itu bisa merusak akhirat kita. Berhati-hati dari perkara-perkara dunia yang itu akan bisa merusak akhirat kita. Selama itu perkara-perkara dunia, ya sudah. Semuanya saling tafahum Nah, bersabar mengalah. Nah, jangan sampai kemudian akhirat yang menjadi korban. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah dunia dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan di dalam beramal kebaikan dan memudahkan bagi kita untuk meniti jalan menuju ke surganya.